Dan Allah SWT menjanjikan bagi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dengan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmat tersebut. Dan apabila apabila kalian kufur artinya mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut, niscaya adab Allah adalah adab yang pedih. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umrah dan juga para penziarah Masjid Nabawi dan para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan masih kita membahas hadis yang berkaitan dengan fitnatul qabr. Hadis yang berkaitan dengan fitnatul qabr yaitu tentang ujian yang akan ditempuh oleh manusia ketika dia masuk ke dalam alam barzakh atau alam kubur. Dan kita sudah jelaskan tentang ma'rifatullah. Mengenal Allah SWT. Karena pertanyaan atau satu di antara pertanyaan di alam barzakh adalah tentang man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa sesembahanmu? Siapa Tuhanmu? Orang yang beruntung saat itu adalah orang yang bisa dengan tegas dan dengan lantang dia mengatakan Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Dan orang yang demikian adalah orang yang selama di dunianya dia benar-benar menyembah Allah SWT semata mengisahkan Allah di dalam ibadah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka insya Allah orang yang seperti ini akan diberikan ketetapan hati oleh Allah SWT untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tentang ma'rifatu ar-rasul. Ma'rifatu Rasulillah saw, yaitu mengenal Rasulullah saw. Ini adalah satu di antara tiga pertanyaan tersebut yang kita akan ditanya di alam barzakh yaitu tentang mengenal Rasulullah SAW. Man nabiyyuk? Siapakah nabimu? Siapakah nabimu yang engkau ikuti? Dan mengenal Rasulullah SAW di antara caranya adalah mengenal nama beliau SAW. alaihi Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Ini adalah secara ringkas nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sesuatu yang aneh apabila seorang muslim tidak mengenal nama rasulnya. Ditanya siapakah nama nabimu dan dia tidak mengetahui namanya, maka tentunya demikian adalah perkara yang sangat mengherankan dan ini terjadi. Ada sebagian orang yang intisab, yang menyadarkan dirinya, mengaku dirinya adalah seorang muslim. Tetapi ketika ditanya siapakah nama nabimu, dia mengatakan sepertinya namanya adalah Abu Bakar. Atau mengatakan sepertinya Umar atau Muhammad. Dia ragu-ragu, tidak mengetahui siapa nama nabinya. Tentunya ini adalah perkara yang sangat yang sangat mengherankan dan ini menunjukkan bagaimana tersebarnya kejahilan di antara umat Islam. Dan seharusnya seorang dai semakin giat dan semakin rajin dia mendakwahkan agama ini kepada yang lain. Karena ternyata di sana masih banyak kejahilan yang masih tersebar masih banyak kaum muslimin yang jahil tentang agamanya sampai tentang nama nabinya dia tidak mengetahuinya demikian pula di antara mengenal Rasulullah SAW adalah mengenal tentunya sebagian dari sirah beliau beliau SAW dilahirkan di kota Mekah itu pada tahun gajah kemudian diutus menjadi seorang nabi ketika beliau berumur 40 tahun dan berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian setelah itu diperintahkan hijrah oleh Allah Azza wa Jal ke kota Madinah dan tinggal di sini di kota Madinah selama 10 tahun. Dan beliau meninggal dunia ketika berumur 63 tahun kurang lebih. Ini adalah sedikit dari biografi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesuatu yang lebih utama atau tidak kalah penting dari mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, mengenal rasanya, mengenal sebagian dari biografi beliau adalah mengenal tugas beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya adalah mengenal tugas beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Apabila kita sudah bersyahadat dan mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Apa tugas beliau sebagai seorang rasul? Sebagai seorang utusan yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau sebagai seorang rasul sebagai seorang utusan Allah membawa empat perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Yang empat perkara ini diharuskan untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama beliau sebagai seorang Rasulullah membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai seorang rasul di antara tugasnya adalah membawa apa? Membawa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membawa larangan-larangan Allah. Selain memiliki perintah, Allah SWT juga memiliki larangan. Harus disampaikan oleh beliau SAW kepada kita, kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, tugas beliau SAW sebagai seorang Rasulullah adalah menyampaikan berita-berita dan juga kabar-kabar kepada umatnya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengabarkan atau memberikan kabar-kabar, memberikan berita-berita dan ini harus disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian yang keempat, tugas beliau sebagai seorang Rasul adalah menyampaikan kepada kita tata cara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada kita bagaimana tata cara beribadah. Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah empat perkara ya yang merupakan tugas seorang rasul. Yang pertama adalah menyampaikan berita, kemudian yang kedua adalah menyampaikan larangan, kemudian yang ketiga adalah menyampaikan berita dan yang keempat adalah menyampaikan tata cara ibadah. Baik, yang pertama adalah apa? Menyampaikan perintah. Di antara tugas beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul adalah menyampaikan perintah dari Allah. Allah SWT memiliki perintah-perintah dan ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah sebagai seorang utusan menyampaikan perintah-perintah tersebut kepada umatnya. Dan perintah Rasulullah SAW yang asalnya adalah perintah dari Allah SWT ada di antaranya yang hukumnya wajib. Apabila dikerjakan oleh seseorang maka dia mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Ada di antara perintah-perintah tersebut yang hukumnya wajib yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan kalau tidak dikerjakan maka orang tersebut berdosa. Contohnya apa? Salat lima waktu. Demikian pula berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian pula zakat bagi orang yang berkewajiban dan haji bagi orang yang berkewajiban ini adalah perintah-perintah Allah SWT yang hukumnya wajib. Kalau kita kerjakan maka kita mendapatkan pahala dan kalau kita tinggalkan maka dia telah berdosa. Inilah makna dari wajib. Dan di sana ada perintah-perintah Allah SWT yang hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan oleh seseorang maka dia mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Inilah yang dimaksud dengan sunnah menurut para fuqaha yaitu para ahli fikih. Sunnah artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan kalau tidak dikerjakan maka dia tidak tidak berdosa. Ada di antara perintah Allah yang sifatnya wajib dan ada di antaranya yang sifatnya apa? Sunnah. Dan yang sunnah di antara contohnya adalah sholat rawatib yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu yang jumlahnya ada 12 rakaat. Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang menjaga 12 rakaat setiap harinya itu sholat rawatib maka Allah SWT akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Dan yang dimaksud dengan 12 rakaat tersebut adalah dua rakaat sebelum subuh. Dan ini yang paling afdol di antara 12 rakaat tersebut Dahulu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Ini tidak pernah beliau tinggalkan. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya dua rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat sebelum sholat zuhur dilakukan dua rakaat dua rakaat yaitu dua rakaat salam kemudian dua rakaat salam kemudian dua rakaat setelah zuhur sudah berapa rakaat delapan rakaat kemudian dua rakaat setelah maghrib dua rakaat setelah maghrib untuk asar ini tidak ada sholat sunnah rawatib ya, tidak ada sholat sunnah rawatib dua rakaat setelah maghrib berarti sudah berapa sepuluh Kemudian yang terakhir adalah dua rakaat setelah sholat isya. Berarti semuanya dua belas rakaat. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga 12 rakaat ini yang dinamakan dengan sholat rawatib. Demikian pula para sahabat radhiyallahu Anhu yang diantaranya adalah Ummu Habibah. Beliau adalah salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, setelah mendengar hadis ini, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini setelah aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seorang wanita, ya Ummu Habibah radhiallahu anha dan beliau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana semangat beliau untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikianlah para sahabat radhiallahu anhu apabila sudah mendengar sebuah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang wajib maupun yang yang sunnah. Kalau itu sudah tetap dan sudah sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka kerjakan. Ya Ummu Habibah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan dua belas rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari siapa? dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menunjukkan bahasanya beliau senantiasa menjaga 12 rakaat ini. Demikian pula seorang tabiin yang mengambil hadis dari Ummu Habibah. Mendengar hadis ini dari Ummu Habibah. Ketika dia mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, dia mengatakan ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah min Ummu Habibah radhiyallahu anha aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Lihat bagaimana para pendahulu kita, semoga Allah meridai mereka, bagaimana mereka bersemangat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana ada sholat sunnah yang lain, yang seperti sholat duha, demikian pula sholat malam, yang merupakan sebaik-baik sholat sunnah, demikian pula sholat witir, di sana ada sholat wudhu. Kemudian di sana ada puasa-puasa yang sunnah. Ya seperti puasa Senin Kamis. Puasa Nabi Dawud yaitu sehari puasa sehari tidak. Dan di sana ada puasa tiga hari setiap bulan yang dinamakan dengan Siamul Wil. yaitu puasa yang dilakukan pada hari-hari putih jadi masuk dengan hari-hari putih adalah tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 dari bulan Hijriah. Ya dinamakan hari-hari putih karena pada saat itu bulan yang dalam keadaan ia penuh. Artinya menjadikan ia terang benderang ia malam, menjadikan malam menjadi terang benderang sehingga dinamakan dengan hari-hari putih, hari-hari yang terang. Disunahkan melakukan puasa pada tiga hari tersebut. Yaitu tanggal 13, 14 dan juga 15 setiap bulannya yaitu bulan Hijriah. Ya, bulan yang diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Inilah yang dinamakan dengan bulan bulan Hijriah, eh, bulan bulan Hijriah, yang bulan Islam. Kemudian di sana ada amalan-amalan yang lain yang juga sunnah dilakukan. Maka ini hukumnya adalah sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan oleh seseorang maka dia tidak berdosa. Dan mana yang lebih afdal? Yang wajib atau yang sunnah? Tentunya yang afdal adalah yang wajib. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis kursi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih." Tidaklah hambaku bertakarab kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atas mereka. Menunjukkan bahwasanya di antara perkara-perkara tersebut maka yang lebih dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Allah adalah perkara yang yang wajib. Seandainya salah seorang kita ditanya melakukan sholat subuh dua rakaat dengan melakukan sholat malam sebelas rakaat misalnya Mana yang lebih afdal? Salat subuh dua rakaat. Kenapa? Karena salat subuh dua rakaat diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun salat yang eh, sebelas rakaat misalnya melakukan salat tahajud dilanjutkan dengan witir sebelas rakaat, maka ini adalah perkara yang yang sunnah dan perkara yang wajib lebih didahulukan dan lebih utama daripada perkara yang sunnah. Apabila seseorang melakukan perkara yang wajib, dan dia sibuk dengan perkara yang wajib sehingga tidak sempat untuk melakukan perkara yang sunnah, maka orang yang demikian adalah orang yang ma'zur. Itu orang yang mendapatkan uzur. Seandainya ada di antara kita karena sibuk dengan perkara yang wajib sehingga dia tidak bisa melakukan perkara yang sunnah, maka orang yang demikian adalah orang yang dimaafkan. Dan memang itu yang harus dia lakukan yaitu mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Adapun orang yang sibuk dengan perkara yang sunnah, kemudian dia lalai dari perkara yang wajib, maka orang yang demikian adalah orang yang maghrur, yaitu orang yang tertipu. Dan ini adalah bagian dari talbis iblis, dari eh, eh, was-was uh, uh, was -was dari syaitan yang menjadikan manusia sibuk dengan perkara yang sunnah, kemudian menjadikan dia lalai dari perkara yang telah diwajibkan bagi dirinya. Maka seorang muslim harus faqih yang harus memahami agamanya. Jadi perlunya kita menuntut ilmu agama sehingga kita mengetahui mana yang wajib, mana yang mana yang sunnah. Perkara yang sunnah maka kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka adalah kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Perintah yang datang dari Rasulullah SAW, maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Salat misalnya, apabila seseorang tidak mampu berdiri, maka dia lakukan dengan cara duduk. Apabila tidak mampu duduk, maka dengan cara berbaring. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman." Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam fa'ala jambin dalam kau dalam keadaan berdiri apabila tidak mampu maka dalam kau dalam keadaan duduk dan apabila tidak mampu maka dalam kau dalam keadaan berbaring ya ini e, melakukan perintah sesuai dengan kemampuan demikian pula seseorang diwajibkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan apabila dia sakit dan tidak mampu untuk melakukan puasa di bulan Ramadan maka mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa pada hari tersebut dan menggantinya pada hari yang lain. Demikian pula orang yang orang yang safar dan dia dalam keadaan puasa, dalam keadaan ya siang hari di bulan Ramadan maka dia juga mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Allah SWT mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian, maka adalah dia mengganti pada hari yang lain. Dan ini menunjukkan bahasanya perintah ini kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Demikian pula orang yang ingin puasa sunnah, maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia bisa puasa Senin Kamis, eh, puasa satu hari, ya satu hari puasa satu hari tidak, maka ini Allah Ini adalah puasa yang paling yang paling utama. Itu puasa apa? Puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari sehari tidak. Jadi kurang lebih selama satu bulan dia puasa berapa hari? 15 hari. Kemudian di sana ada puasa Senin Kamis yang puasa Senin Kamis yaitu seminggu berpuasa berapa hari? Dua hari. Jadi satu bulan dia berpuasa selama delapan hari kurang Dan di sana ada yang lebih ringan seperti yang tadi kita sampaikan yaitu berpuasa tiga hari setiap bulan. Jadi seseorang yang mengambil dari ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan kemampuan dia. Ini adalah yang pertama yaitu tentang perintah Rasulullah SAW. Di sana ada yang wajib dan di sana ada yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah larangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah azza wajalla kepada kita di antaranya adalah membawa larangan-larangan dari siapa? Dari Allah azza wajalla. Dan larangan tersebut ada di antaranya yang sifatnya haram. Artinya harus kita tinggalkan apabila kita lakukan keharaman tersebut atau larangan tersebut, maka kita berdosa. Dan di sana ada larangan yang sifatnya tidak diharuskan. Yang dinamakan dengan makruh, dibenci. Apabila dilakukan, ya maka seseorang dibenci dan apabila dia tidak lakukan, ya maka ini adalah perkara yang diminta dari orang tersebut. Ya ini adalah perkara yang makruh. Apabila dia lakukan maka hal ini dibenci akan tetapi tidak sampai derajat apa? dosa. Adapun contoh perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di antaranya adalah dosa-dosa besar seperti riba dengan berbagai jenisnya. Demikian pula berzina. Demikian pula homoseks, riba menggunjing, mengadu domba di antara manusia, berdusta, dan juga dosa-dosa yang lain. Yang termasuk dosa-dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil, makanya adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Dan di sana ada perkara yang makruh, yaitu dilarang tetapi tidak sampai derajat dosa. Di antara contohnya adalah memakan bawang merah dan juga bawang putih dalam keadaan masih mentah. Ini adalah perkara yang dimakruhkan dibenci karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang orang yang memakan yang bawang merah atau bawang putih dilarang untuk mendekati masjid beliau. Kenapa? Karena kalau sampai dia datang ke masjid maka akan mengganggu jamaah yang lain. Demikian pula di antara yang dimakruhkan adalah seseorang tidur sebelum melakukan sholat isya. Tidur sebelum melakukan sholat isya. Artinya sholat, e, tidur antara maghrib dan isya. Ini adalah perkara yang makruh, tetapi tidak sampai diharamkan. Karena orang yang tidur antara maghrib dan isya, ini dikhawatirkan dia akan ketinggalan apa? Ketinggalan sholat isya. Dan seandainya dia bangun pun dalam keadaan dia malas, dalam keadaan dia lemah, Demikian pula di antara hal yang dimakruhkan adalah berbicara tanpa alasan yang dibenarkan setelah sholat isya. Sunnahnya setelah sholat isya adalah istirahat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau setelah sholat isya bersegera untuk istirahat dan tugas tidur. Dan demikian supaya bisa cepat bangunnya sebelum subuh dan melakukan sholat malam dan melakukan ibadah di akhir malam. Adapun orang yang begadang ya setelah sholat isya, maka dia akan berat untuk melakukan sholat malam. Bahkan dikhawatirkan dia akan ketinggalan sholat subuh. Oleh karena itu setelah sholat isya, ini sunnahnya kita bersegera untuk istirahat. Dan boleh kita berbicara kalau memang ada keperluannya. Seperti orang yang kedatangan tamu misalnya setelah sholat isya maka tidak masalah dan hilang kemakruhannya. Tapi kalau tidak ada keperluan ya seseorang ngobrol ke kanan ke kiri ya ke apa e, di dalam perkara yang tidak ada manfaatnya maka ini adalah perkara yang yang makruh, yang perkara yang dibenci. Demikian pula makan dan juga minum dalam keadaan bersandar dia makan dan juga minum dalam keadaan bersandar, ini juga dimakruhkan. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah atau tidak makan dan juga minum dalam keadaan bersandar. Jadi menyandarkan punggung kita yang di belakang kita misalnya sambil makan, makanya adalah perkara yang makruh, perkara yang dibenci di dalam agama kita. Ini adalah dua jenis perkara yang dilarang, ada di antaranya yang makruh dan ada di antaranya yang haram. Adapun yang haram maka harus ditinggalkan. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Dan apa yang aku larang dari kalian maka adalah kalian tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang haram harus ditinggalkan. Ya. Dan beliau SAW tidak mengatakan mas Beliau tidak mengatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Padahal tadi ketika beliau mengatakan yang menyebutkan tentang perintah, beliau mengatakan apa? Mas Mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi ketika menyebutkan perkara yang diharamkan, maka beliau tidak menyebutkan mas mastata'tum. Menunjukkan bahwasanya perkara yang diharamkan ini harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan perkara yang diharamkan tersebut. Baik. Ini adalah berupa perintah demikian pula yang kedua berupa larangan. Kemudian yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam yang sebagai seorang utusan yang kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah, di antara tugas beliau adalah membawa berita dan juga kabar dari Allah Azza wa Jalla. Dan sikap kita sebagai seorang muslim dengan berita-berita yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tasdik dan juga beriman dengan apa yang beliau sampaikan, membenarkan apa yang beliau sampaikan dan beriman dengan apa yang beliau sampaikan. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengabarkan dengan sebuah kabar kecuali itu adalah dari wahyu. Wahyu dari Allah Azza wajalla Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah apa yang beliau sampaikan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi kalau beliau menggambarkan tentang sesuatu baik tentang umat-umat yang terdahulu. Misalnya beliau cerita di dalam hadis tentang sebuah kisah. Ya, maka harus kita benarkan kisah tersebut karena beliau tidak mendapatkan kisah tersebut kecuali dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ketika beliau mengabarkan perkara yang akan datang. Mengabarkan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Atau mengabarkan tentang perkara yang terjadi di alam kubur. Apa yang terjadi ketika di padang mahsyar. Apa yang terjadi ketika manusia dihisab dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang mukmin harus membenarkan apa yang beliau sampaikan. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita terhadap apa yang beliau sampaikan. Kalau itu sudah sahih dan tetap dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus yakin 100% bahwasanya itu adalah hak dan bahwasanya itu adalah shadiq, itu adalah perkara yang benar dan juga jujur. Tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Meskipun terkadang apa yang beliau sampaikan tidak masuk ke dalam akal salah seorang di antara kita. Apabila sampai di sana kelihatan terjadi pertentangan antara dalil yang sahih dari Rasulullah SAW dengan akal seseorang, maka kewajiban kita saat itu adalah mendahulukan dalil di atas akal kita dan juga akal seluruh manusia. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang adab kubur dan juga kenikmatan kubur, dan salah seorang di antara kita mungkin mengatakan ini tidak masuk akal di dalam tidak masuk akal saya. Maka dalam keadaan demikian, dia sebagai seorang muslim dan kita sebagai seorang muslim harus mendahulukan dalil di atas akal kita dan akal seluruh manusia. Kenapa? Karena dalil yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sahih. Apabila di sana kelihatan seperti pertentangan berselisih antara dalil yang sahih dengan akal, maka ketahuilah bahasanya kekurangan di sini bukan pada dalil, tetapi kekurangan di sini adalah pada akal akal kita, akal kita yang masih belum mampu. Dan inilah peran iman. Peran iman dan Allah SWT telah mensifatkan orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran di antaranya adalah beriman dengan perkara yang gaib. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Di antara sifatnya adalah yu'minu bil ghaib. Mereka adalah beriman dengan perkara yang baik. Ini adalah hal yang ketiga Itu beliau saw sebagai seorang utusan, sebagai seorang Rasulullah, di antara tugasnya adalah membawa apa? Membawa kabar dari Allah SWT. Maka harus kita benarkan kabar-kabar tersebut. Kemudian yang keempat, beliau sebagai seorang Rasulullah ditugaskan untuk mengajari kita tata cara beribadah. Allah SWT mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Keberadaan kita di sini di dunia ya semenjak 40 tahun yang lalu, semenjak 50 tahun yang lalu, semenjak 60 tahun yang lalu Tujuannya adalah supaya kita beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, baik jin maupun manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah kepada kepada-Ku. Inilah tugas kita. Dan inilah kewajiban kita di dunia. Dan Allah tidaklah menciptakan dunia dan seisinya kecuali semua itu adalah untuk yang mendukung kita di dalam beribadah kepada Allah. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan udara, Allah ciptakan air, Allah ciptakan makanan, Allah ciptakan minuman. Allah berikan kepada kita rezeki. Tidaklah Allah ciptakan semua itu kecuali untuk mendukung kita melakukan tugas utama kita di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga jangan sampai seorang Muslim ya lalai ya sibuk dari perkara-perkara wasilah tersebut ya sibuk dengan perkara-perkara yang merupakan pendukung kita di dalam beribadah kemudian kita lalai dari ibadah itu sendiri sibuk dengan dunia dengan harta kemudian dia lalai beribadah berarti ini terbalik dan seharusnya dia gunakan harta tersebut yang menjadikan dia semangat di dalam beribadah semakin dia baik di dalam ibadahnya dan tidaklah Allah memberikan rezeki kepadanya supaya semakin baik dia di dalam beribadah kepada Allah. Adapun seseorang menyibukkan dengan dunia yang merupakan wasilah, yang merupakan perantara, merupakan pendukung, kemudian dia melalaikan ibadah, maka orang yang demikian keadaannya adalah orang yang tertipu. Orang yang tertipu dengan dengan dunia. Allah SWT memerintahkan kita beribadah dan Allah SWT telah menentukan untuk kita bagaimana tata cara beribadah kepada Allah SWT. Kita diperintahkan untuk beribadah dan tata caranya, keifiyahnya sudah Allah tentukan juga. Jadi tata cara beribadah bukan diberikan atau diberikan kebebasan kepada masing-masing dari kita. Ya kemudian masing-masing beribadah sesuai dengan akalnya masing-masing beribadah sesuai dengan perasaannya. Ya, tata cara beribadah tidak diberikan ya caranya kepada masing-masing dari kita. Tetapi Allah SWT sudah menentukan bagaimana tata cara ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yaitu Allah SWT mengutus Rasulullah mengutus para Rasul alaihi wasallam ya tugas mereka diantaranya adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tata, tata cara beribadah kepada Allah SWT. Ya, jadi tugas Rasulullah SAW diantaranya adalah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Apa yang datang dari beliau berupa tata cara ibadah, tata cara ibadah itulah yang kita lakukan. Adapun yang tidak datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam baik yaitu perkara yang yang besar oleh sebagian manusia atau tidak. Kalau itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka yang demikian tidak boleh kita lakukan. Yang demikian tidak boleh kita lakukan. Jadi Allah SWT tidak ridho dan tidak cinta dengan sebuah tata cara ibadah kecuali apabila ibadah tersebut bersumber dari putusannya bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang berani yang membuat sebuah ibadah yang menurut dia ini dicintai oleh Allah Azza Wajalla, yang menurut dia ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang tidak ada dalilnya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam, tidak pernah diperintahkan oleh beliau maka ibadah tersebut, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa laisa alaihi amruna fa warad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya dari kami, tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini siapa yang mengabarkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebuah amalan apabila tidak ada dalilnya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau ajarkan, maka amalan tersebut tertolak meskipun itu adalah amalan yang besar di pandangan sebagian manusia. Ya, kalau itu tidak ada dalilnya maka tidak akan diterima oleh Allah Azza Wajalla. Seandainya kita melakukan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah disunahkan oleh beliau, tidak disyariatkan oleh beliau. Ya, maka untuk apa diutus Rasulullah SAW? Ya, seandainya kita membolehkan diri kita dan juga membolehkan orang lain untuk bebas melakukan ibadah, artinya e, membuat ibadah sesuai dengan keinginan kita dia dengan jumlahnya atau melakukan solat tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seandainya masing-masing dari kita bebas melakukan itu semua, lalu apa faedahnya diutus Rasulullah SAW? Jadi yang namanya ibadah ini adalah tauqifiyah harus kita terima jadi dari Rasulullah SAW. Kalau beliau lakukan dan disunahkan oleh beliau maka kita lakukan. Tapi kalau beliau tidak melakukannya dan tidak disunahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh seorang muslim untuk berani-berani yang memberanikan dirinya membuat ibadah atau melakukan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah athar ya di dalam sebuah athar Al Imam Malik bin Anas rahimahullah dan beliau adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Malik bin Anas beliau telah mengatakan yang mengingatkan kepada setiap orang yang membuat perkara yang baru di dalam agamanya. Beliau mengatakan Malik tada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunu al-yawma dinan. Beliau mengatakan rahimahullah barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama Islam yaitu membuat ibadah yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaraha hasanah. Kemudian dia memandang bahwasanya perkara yang baru tersebut adalah hasanah. Memandang perkara yang baru tersebut adalah perkara yang baik. Yang buat perkara yang baru, kemudian memandang itu adalah perkara yang baik menurut dirinya. Padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ khana risalah maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah saw mengkhianati risalah Allah Ya kalau kita membuat perkara yang baru artinya kita membuat ibadah yang tidak pernah disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka pada hakikatnya kita telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati risalah dari Allah. Kenapa demikian? Beliau mengatakan karena Allah sudah berfirman Al yauma akmaltu lakum lina. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu bahwasanya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama Islam sudah sempurna 1400 tahun yang lalu. Apa artinya sempurna? Artinya sempurna tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau kita di hari ini ya masih melakukan sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti seakan-akan di sana ada ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Berarti pengkhianatan atau bukan? Pengkhianatan. Kalau sampai Nabi SAW tidak mengajarkan sebuah ibadah, padahal ibadah tersebut yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai beliau tidak sampaikan itu kepada kita, berarti ini adalah sebuah pengkhianatan. Dan orang yang yang melakukan sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW seakan-akan di dalam hatinya ibadah ini dahulu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. tidak disampaikan kepada kita. Ya, berarti seakan-akan di sana menuduh Nabi SAW kurang di dalam menyampaikan risalah dari Allah SWT. Berarti seperti ucapan Al Imam Malik seakan-akan ya dia telah menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah Allah. Kemudian beliau mengatakan sesuatu yang saat itu bukan termasuk agama maka pada hari ini bukan termasuk agama. Jadi sesuatu yang di zaman Nabi SAW bukan termasuk agama Allah, bukan termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah, maka pada hari ini juga demikian bukan termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah perkara yang keempat. Kalau kita ingin mengenal Rasulullah SAW dan kita telah bersyahadat bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah, maka kita harus yakini di antara tugas beliau adalah menyampaikan tata cara ibadah yang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menyampaikan tata cara ibadah. Bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang muslim tidak boleh dia beribadah kecuali dengan cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu praktek. Ya perlu kita amalkan. Tidak cukup kita hanya sekedar menghafal. Ya menghafal nama beliau, mengenal nasab beliau, mempelajari sirah beliau, atau menghafal bahasanya beliau ya sebagai seorang utusan yang membawa perintah, membawa larangan dan seterusnya tetapi tanpa diamalkan. Yang kita perlu praktek dan perlu pengamalan dari apa yang sudah kita ilmui. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu man nabiyuk, siapakah nabimu supaya kita bisa menjawab dengan lantang dan menjawab dengan tanpa ragu-ragu dan mengatakan bahasanya nabi itu adalah Muhammad, maka ini perlu praktik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana praktiknya? Itu menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai teladan kita di dalam semua perkara. Ya di dalam e, perintah maka kita laksanakan perintah beliau, larangan beliau maka kita jauhi larangan beliau ketika beliau mengabarkan dengan sebuah kabar maka kita benarkan kabar beliau demikian pula di dalam ibadah ibadah kita sehari-hari maka adalah kita menjadikan beliau sebagai utwah kita tidak kita beribadah kecuali dengan contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran sungguh pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada teladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang mengharap Allah dan juga mengharap kepada hari akhir dan dia mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Ini adalah tentang ma'rifatu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tentang mengenal agama Islam. Yang ketiga adalah mengenal agama Islam. Al-Islam, bapak-bapak sekalian, ini secara bahasa artinya adalah menyerahkan diri. Al-Islam artinya apa? Menyerahkan diri. Aslama yuslimu islaman. Artinya adalah menyerahkan diri. Dan jadi masuk dengan Islam secara syariat adalah menyerahkan ibadah. Menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah Islam secara syariat, yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Menyerahkan dirinya hanya kepada Allah swt. Inilah yang dimaksud dengan Islam secara syariat. Jadi secara bahasa adalah penyerahan diri, adapun secara syariat maka yang dimaksud dengan Islam adalah penyerahan diri dan penyerahan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sebelumnya seseorang bukan muslim, seperti misalnya orang Nasrani, dia masih melakukan ibadah kepada tiga Tuhan. Beribadah kepada Tuhan Bapa, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala amma yasifun. Kemudian yang kedua adalah beribadah kepada ibu Nabi Isa alaihissalam yaitu Maria. Kemudian mereka juga beribadah kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka masih beribadah kepada kepada selain Allah apabila dia ingin masuk Islam ingin merubah agamanya dari Nasrani menjadi apa? menjadi Islam maka dia harus menyerahkan dirinya menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah SWT berarti dia harus membaca dua kalimat syahadat asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah dan dia harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah jadi meninggalkan sesembahan kepada Nabi Isa alaihissalam Demikian pula tidak boleh lagi menyembah kepada Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Harus dia serahkan ibadahnya hanya kepada Allah azza wajalla. Maka dia dinamakan sebagai seorang muslim. Jadi yang sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna Islam yang sebenarnya. Ya Islam berarti kalau kita sudah mengaku Islam, berarti kita hanya menyerahkan diri kita dan ibadah kita kepada Allah. Pantang bagi seorang muslim menyerahkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sudah mengaku Islam dan sudah menulis di KTP-nya dia adalah seorang muslim, berarti tidak boleh dia menyembah dan menyerahkan ibadah kepada selain selain Allah. Dan Islam dengan makna seperti ini inilah agama seluruh para nabi dan juga para rasul. Ya agama seluruh nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir yaitu Rasulullah SAW agama mereka satu yaitu agama apa? Agama Islam dengan makna yang tadi kita sebutkan yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan dan disebutkan ucapannya di dalam Al-Quran. Ya beliau mengatakan Aslam aslamtu li rabbil alamin. Aslam Aslamtu li rabbil alamin aku menyerahkan diri kepada siapa? Kepada Rabb al-alamin, kepada Rabb alam semesta yaitu Allah. Menunjukkan bahwasanya agama beliau adalah agama Islam. Demikian pula Allah menceritakan bagaimana wasiat beliau dan juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya Allah sebutkan ucapan beliau berdua di dalam Al-Qur'an. Inna Allah astafa lakumuddin din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya baniya innallaha astafa lakum din. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama. Fala tamutunna, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ya, janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslimun, yaitu menyerahkan diri kalian, menyerahkan ibadah kalian hanya kepada Allah SWT. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian pula Nabi Yakub kepada putra-putrinya, kepada putra-putranya. Demikian pula Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berkata kepada Bani Israel, beliau mengatakan faalehi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian bertawakal hanya kepadanya yaitu kepada Allah. Faalehi tawakkalu hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah. In kuntum muslimin kalau kalian benar-benar sebagai seorang muslim. Berarti agamanya Bani Israel apa? Muslim. Maksudnya adalah Bani Israel yang mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam beriman kepada beliau, maka agama mereka adalah Islam. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Murid-muridnya berkata kepada beliau, "Washhad bi anna muslimun." washhad bi anna muslimun. Ketahuilah olehmu saksikanlah olehmu bahwasanya kami adalah muslimun. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam beriman kepada beliau, beriman dengan beliau dan mengikuti agama beliau, mereka dinamakan sebagai seorang muslim, yaitu menyerahkan ibadah mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Nabi Sulaiman alaihissalam. yang beliau mengatakan, ya eh, menyebutkan bahasanya mengatakan kepada Bilqis dan juga para tentaranya Allah eh, eh, waktu ni muslimin Allah ta'lu alayya ni muslimin supaya kalian jangan sombong kepadaku ya jangan sampai kalian merasa lebih tinggi daripada diriku waktu ni muslimin dan dalam kalian datang kepadaku dalam keadaan kalian muslimin yaitu apa sebagai orang Islam Itu menyerahkan diri kalian hanya kepada Allah yang sebelumnya beribadah kepada matahari, menyembah kepada matahari, kalian tinggalkan itu semua dan kalian menjadi seorang muslim yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Azza wajalla Ini semua menjadi dalil bahwasanya agama seluruh para nabi adalah satu yaitu apa? Al-Islam. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal anbiya'u ikhwatul li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Beliau mengatakan dan para nabi mereka adalah saudara li'allas. Maksudnya apa? Ummahatuhum syatta. Ya ibu-ibu mereka adalah berbeda-beda. Maksudnya adalah syariatnya berbeda. Wa dinuhum wahidun akan tetapi agamanya adalah adalah satu. Jadi agama para nabi dari awal sampai akhir satu yaitu apa? yaitu al-Islam. Seperti yang tadi kita sebutkan contohnya. Tetapi syariatnya berbeda. yang ada terkadang ya di, e, di sebagian umat ini diharamkan. Tetapi di umat yang lain dihalalkan. Ada sebuah ibadah sama namanya, tetapi di umat tertentu caranya demikian, di umat yang lain namanya sama tetapi caranya berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya ummahatuhum syatta ya syariat mereka berbeda. Ya, tetapi agama mereka satu, yaitu penyembahan hanya kepada Allah SWT semata. Jadi inti agama para nabi adalah hanya menyembah kepada Allah. Adapun tata cara ibadah maka terkadang berbeda, tetapi sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan di dalam sebuah ayat Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan masing-masing dari kalian kami jadikan dia syariat dan juga cara. Ya masing-masing dari kalian itu masing-masing dari umat ya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Hud, ya umatnya Nabi Saleh dan seterusnya Allah jadikan masing-masing memiliki syariat yang berbeda. Tetapi intinya sama, mereka hanya menyembah kepada Allah. Ya dan di antara perbedaannya seperti yang tadi kita sebutkan ya terkadang sesuatu diharamkan di sebuah umat tetapi dihalalkan di umat yang lain. Ya, seperti dalam sebuah hadis beliau mengabarkan bahwasanya yang namanya rampasan perang itu hanya dihalalkan di umat beliau. Adapun umat-umat yang terdahulu maka tidak boleh mengambil rampasan perang. Jadi kalau berperang, berjihad yang melawan orang-orang kafir, maka harta mereka tidak boleh diambil sebagai rampasan perang. Jadi perkara yang haram bagi mereka. Tapi untuk di umat ini, yaitu umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menghalalkan rampasan perang. Wa uhillat niyal maghanim walam tuhalla li ahadin qabli. Dan telah di ya dihalalkan bagiku maghanim yaitu rampasan perang dan tidak dihalalkan untuk umat-umat sebelumku. Ini sebagai contoh. Jadi semuanya beragama Islam tetapi syariatnya yang terkadang berbeda. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar yang hak di sisi Allah adalah al-Islam. Itu Islam dengan makna yang tadi kita sebutkan ini adalah agama seluruh para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam dan untuk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka Allah SWT berikan kelebihan di antaranya yang pertama agama beliau syariat beliau adalah untuk seluruh manusia Allah mengatakan kuliah, ya ayuhan nas Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul untuk kalian semuanya. Menunjukkan bahasanya syariat beliau di antara kelebihannya adalah untuk seluruh umat manusia, yang Arab maupun selain Arab, yang putih maupun yang merah. Adapun umat-umat sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya, maka syariatnya hanya untuk sebuah kaum. Nabi Musa alaihissalam syariatnya hanya untuk Bani Israel. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Syariatnya untuk Bani Israel. Nabi Saleh maka syariatnya hanya untuk kaumnya yaitu Tamud. Nabi Hud syariatnya hanya untuk kaumnya yaitu Ad dan seterusnya. Adapun Rasulullah SAW maka syariatnya adalah seluruh manusia. Dan seseorang yang mendengar kedatangan beliau di zaman sekarang baik orang Yahudi maupun orang Nasrani maka diharuskan mengikuti agama beliau harus mengikuti agama beliau. Kalau sudah mendengar kedatangan Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, kalau sampai dia mendengar kedatangan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan tidak mengikuti ya, syariat beliau, agama beliau, maka mereka ya kemudian meninggal dunia, maka mereka termasuk penduduk neraka, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, waladhi nafsi, waladhi nafsu Muhammadin biadihi. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار Boleh mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya yang jiwa Muhammad berada di tangannya tidak mendengar tentangku seorang pun dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ini dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang Nabi seandainya dia masih hidup dan dia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka diharuskan dia mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di akhir zaman Nabi Isa Alaihissalam ketika turun dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh. pengertian tentang masalah mengenal agama Islam. Di sana ada e, beberapa poin yang berkaitan dengan masalah ma'rifat dinil Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya agama Islam ini di dalamnya ada tiga tingkatan. Ya, e, e, agama Islam ini terdiri dari tiga tingkatan. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah iman, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Dan Islam ini terdiri dari lima rukun. Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu dua kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan juga melakukan haji kebaik baik ke Baitullah, ke Ka'bah. Ini adalah lima rukun Islam. Kemudian iman juga demikian, memiliki rukun dan jumlahnya ada enam yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir dan juga beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Adapun ihsan dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam agama kita yaitu seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jalla dan apabila tidak demikian maka adalah dia menyadari bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan itu senantiasa merasa muraqabah, itu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Dan orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan baik di dalam beribadah. Akan memperbaiki batinnya, memperbaiki hatinya, memperbaiki keikhlasannya. Demikian pula dia berusaha untuk memperbaiki lahirnya. Ini adalah secara singkat tentang Islam yang kita diharuskan untuk mengenal agama Islam dan ini juga perlu sekali lagi perlu pengamalan. Ya, Islam seperti yang tadi kita sebutkan intinya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ini adalah inti dari agama Islam. Yang kita peluk selama ini intinya adalah mengisahkan Allah di dalam beribadah. Apabila seseorang mengaku dirinya Islam tetapi dalam ibadah masih dia serahkan kepada selain Allah, berarti dia belum mengenal apa itu Islam. Dan ini adalah perkara yang khatir, yang perkara yang bahaya sekali seseorang sudah berpuluh-puluh tahun yang memeluk agama Islam tetapi tidak tahu inti dari agama itu sendiri. Ya, jangan sampai kita ditanya oleh orang Kristen atau orang yang lain yang ingin bertanya kepada kita tentang Islam secara singkat, kemudian kita tidak bisa menjelaskan apa itu Islam. Ya, dan ini menunjukkan pentingnya kita belajar agama dan kita mulai dari pondasi, dari akidah, Ya ini adalah perkara yang wajib dan harus kita pelajari. Ya tentang ma'rifatullah mengenal Allah demikian pula mengenal Rasulullah SAW dan juga mengenal agama Islam dan seperti yang sudah kita sampaikan dan sedang kita bahas bahasanya ini adalah tiga pertanyaan yang telah kita akan ditanya di alam barzakh. Nah, baik kita lanjutkan dengan tanya jawab. Banyak yang masih merokok karena alasan makruh Apakah benar para ulama menghukumi rokok makruh? Mohon pencerahannya. Merokok ini pendapat yang benar bahwasanya dia adalah termasuk perkara yang diharamkan. Termasuk termasuk perkara yang diharamkan di dalam agama Islam karena beberapa sebab, beberapa alasan. Di antara yang pertama Allah SWT yang mengharamkan kita untuk membunuh diri kita sendiri atau membinasakan diri kita sendiri. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian ke dalam menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan orang yang merokok jelas ya ini jelas memudarati dirinya, membinasakan dirinya. Dan Allah melarang yang demikian. Kita dilarang untuk membunuh diri kita sendiri. Jasad kita ini adalah amanah dari siapa? Dari Allah SWT harus kita jaga. Jangan sampai kita merusaknya. Ini adalah amanah dari dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tunqu bi aydikum ila tahluka. Kemudian yang kedua, yang namanya rokok ini memudarati diri sendiri dan juga memudarati orang lain. Memudarati diri sendiri dan juga memudarati orang yang ada di sekitarnya. Ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh kita memudarati orang lain. Memudarati diri sendiri tidak boleh. Dan juga memudarati orang lain juga tidak tidak boleh. Dan rokok terkumpul di dalamnya dua perkara ini. Di samping dia memudarati diri sendiri, dia juga memudarati orang lain. Bahkan yang mudarat yang sampai kepada orang lain terkadang jauh lebih besar daripada mudarat yang mengenai kepada perokok itu sendiri. Ya, sebagaimana kita tahu di sana ada perokok pasif, di sana ada perokok aktif. Yang perokok yang aktif yang menghisap rokok itu sendiri. Yang pasif ini orang yang ada di sekitarnya. Perokok pasif itu mudarat yang mengenai dia dari rokok ini lebih besar. Kenapa? Karena dia menghisap ya asap tersebut tanpa filter. Ada pun yang merokok maka dia dengan filter, masih ada yang disaring. Tapi orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu ya kita dapatkan dan banyak kejadian ya istrinya ataupun anaknya dia yang lebih dulu meninggal daripada perokok itu sendiri ya dan ini pernah kita sendiri kenal ya orang yang demikian yang e, eh, suaminya adalah perokok yang berat dan e, e, istrinya yang meninggal terlebih dahulu daripada sebelum sebelum suaminya yang disebabkan karena kanker yang di sebabnya adalah rokok yang yang di uh, yang dihirup oleh suaminya. Dan ini menunjukkan bahwasanya rokok ini memudarati baik orang yang merokok itu sendiri maupun orang yang di sekitarnya. Demikian pula Allah SWT mengharamkan boros. Allah mengatakan innal mubadzirina innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wala tubadzir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin dan janganlah kalian melakukan pemborosan Ya, di antaranya adalah menyia-nyiakan harta. Ya, dan orang yang merokok dia telah menyia-nyiakan hartanya, membakar hartanya sendiri. Dan terkadang seseorang ya uang yang dia keluarkan untuk rokok itu lebih besar daripada uang yang dikeluarkan untuk nafkah keluarganya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang boros maka dia adalah saudara-saudara dari syaitan. Dan ini menunjukkan bahasanya ya boros ini adalah termasuk perkara yang diharamkan dan orang yang merokok dia telah mengeluarkan hartanya di dalam perkara yang sia-sia dan inilah yang dimaksud dengan pemborosan dan juga sebab-sebab yang lain yang oleh karena itu seorang muslim yang adalah dia menjauhi ya perkara ini atau perilaku ini dan barang siapa di antara kita yang masih ya susah untuk meninggalkannya maka nasihat saya yang meminta pertolongan kepada Allah yang meminta pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan Allah SWT Sami'un qaribun mujibu da'wah Allah maha mendengar Dan Allah maha dekat Dan Allah mengabulkan permintaan kita Apabila melihat kita Sungguh-sungguh ingin meninggalkan sebuah kemaksiatan Maka insya Allah Allah memudahkan apa yang dia lakukan Demikian pula menjauhi teman-teman Yang masih memiliki kebiasaan seperti ini Karena banyak di antara kita yang ingin tobat, tapi karena temannya masih merokok, ya dia kembali lagi kepada rokok tersebut. Maka kita jauhi teman-teman yang masih demikian dan kita ganti dengan makanan atau minuman yang halal dan dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh.